Adapun berkaitan dengan pertanyaan yang kemarin belum sempat dijawab setelah saya baca puasa dua hari yaitu hari Tarwiyah dan hari Arafah pengkhususan puasa pada hari Tarwiyah tidak ada dari yang sahih bahkan hadis-hadis yang berkaitan dengannya hadis yang lemah bahkan sebagian ulama menghukumi hadis yang maudhu maudhu itu artinya hadis yang palsu sebagaimana hadis yang sempat saya catat yang dinasabkan kepada sahabat yang mulia Muhammad bin Jabal radhiyallahu kalau qala Rasulullah saw alaihi wasallam hadis ini maudhu cuman saya ambil teksnya man ahyal layali al arba wajabat lahul jannah siapa yang menghidupkan malam yang empat maka dia pasti masuk surga ini hadis palsu ya hadis ini palsu siapa yang menghidup-hidupkan malam yang empat pasti dia masuk surga Lailatul Tarwiyah pertama malam tarbiyah dihidupkan dengan sholat dengan ibadah-ibadah yang lain pikir beratur Quran maksudnya walailatul arafah walailatul arafah malam arafah malam Tarbiyah itu tanggal 8 sebagian ahli sejarah atau juga ahli tafsir atau para ulama kita menyatakan kenapa disebut malam tarwiyah. Tarwiyah itu dari Tarawat. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi pada malam ke 7 Zulhijjah beliau mimpi. Nah malam ke-8 itu beliau Tarawat itu sedang merenungi mimpi. Ini mimpi saja, apa betul-betul wahyu? Sehingga malam dan hari itu disebut hari tarwiyah. Nah, pada malam tanggal 9 atau tanggal 9-nya sudah maklum bagi beliau bahwa itu adalah wahyu dari Allah. Maka disebut hari Arafah. Sudah makruf. Ini sebagian menyebutkan seperti itu. Itu tentang penyebutan tarwiyah dan Arafah. Tapi yang jelas menghidupkannya dengan ibadah-ibadah khusus pada malamnya dalam hadis yang palsu yang saya sebutkan tadi, itu hadisnya palsu. Jadi malam empat tadi yang dimaksud, malam tarwiyah, malam arafah, malam nahar, yaitu malam id, idul adha, dan malam idul fitri. Di sana ada riwayat yang palsu juga ditambah satu malam. Barang siapa yang menghidupkan lima malam, maka harus masuk surga kata Nabi SAW. Ditambah dengan malam nisfus sahabat. Ini hadis maupun yang biasa mayoritas atau mayoritas atau minoritas kaum muslimin biasa menghidupkan malam-malam ini khususnya yang masuk disahkan dengan sholat yang berbeda dengan sodakoh dan yang lainnya. Ya. Kemudian masalah puasa, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan hadis ini dhaif jiddan bahkan Syahbani mensyarahkan hadis ini palsu dalam irwahul Khalilnya hadis yang Rasulullah menyatakan saum yaumi ah, ah, tarwiyah kafaratu sana. Puasa pada hari tarwiyah tanggal 8 itu bisa menghapus dosa satu tahun. Ini hadis ini palsu. Nah, hadis ini dhaif, jidda lemah sekali. Bahkan sebagian ulama menghukumnya apa? Maudhu. Maka sekaligus jawaban tidak ada puasa khusus tarbiyah. Jadi kalau puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 itu juga terkena tang apa hari tarbiyah. Ya. Nah, itu tentang puasa. Kemudian puasa fitrin rahiman wa rahimakumullah setelah kita bahas yang takbir juga sudah kita bahas. Sekarang kita bahas Aid. Di antara Zulhijjah, amalan yang abdal ada pada saat itu adalah Idul Adha yang berkaitan dengan takbir yang sudah kita bahas dimulai pagi hari subuh tanggal 9 Zulhijjah berakhir terbenamnya matahari di akhir hari-hari tasyrik. Ya. Kemudian Eid yang perlu dipahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan memilihkan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua Eid yaitu Idul Fitri dan Idul Adha untuk tahunan. Kalau untuk pekanan per Jumat, Yaumul Jumat. Hari Jumat itu Id Uswai Dengan dalil terpenting. Maka tidak boleh kita membuat Id-Id yang lain. Hari Ibu misalkan. Tidak boleh. Ulang tahun kelahiran ulang tahun pernikahan, ulang tahun sakit, ulang tahun mati. Baik kelahiran manusia ataupun kelahiran sebuah ormas, partai atau yang semisalnya. Isis yang semacam ini tidak pernah ada di dalam ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kadang-kadang sampai takdim pengakuan yang berlebihan kepada seorang tokoh seribu harinya gusur misalnya. Akhirnya bisa bisa menimbulkan bahaya. Apa sisi bahayanya? Sifat kultus individu yang berlebihan mengarah kepada bentuk peribadahan kepada selain Allah. Ini belum kita bicarakan sudah terjadi. Jadi nggak tahu pada benak manusia yang mengagumi seorang tokoh itu kadang meyakini hal-hal luar biasa yang terjadi sekalipun dia sudah mati. Entah di kuburannya ada ini, ada cahaya itu, apa dan seterusnya. dari hitungan-hitungan sadanahnya. Penunggu kubur. Nah ini harus kita buang. Ya. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abi Daud dan Imam An-Nasai, Imam Al-Baghawi dan lainnya dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية Rasulullah SAW itu datang ke kota Madinah sedangkan penduduk Madinah itu punya dua hari raya yang mereka biasa bergembira, bermain-main pada dua hari raya ini di masa jahiliyah dahulu. Di masa jahiliyah dahulu orang jahiliyah di Madinah itu punya dua hari raya. Fakala maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Qadimtu alaikum walakum yawmani tal'abuna fihima fil jahiliyah. Aku datang kepada kalian dan kalian memiliki dua hari yang kalian bersenang-senang pada dua hari tersebut di masa jahiliyah. Lalu Nabi menjelaskan, وقد أبدلكم الله فيهما خيرا منهما dan sungguh Allah telah mengganti dua hari raya kalian itu dengan yang lebih baik dari keduanya. Yang milikkan ini Allah. Kata Nabi SAW, sungguh Allah telah menggantikan dua hari raya kalian itu dengan dua yang lebih baik dari keduanya. Yaitu, Yaumun Nahri wa Yaumun Fitri. Hari Raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Ya udah itu aja hari raya. Ya, Idul Fitri kembali berbuka ini selepas ibadah yang agung siang Ramadan. Idul Adha hari raya berkorban ini selepas ibadah yang sangat agung yaitu haji dan siang bagi yang tidak bisa menunaikan ibadah haji. Nah ini fadilah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah, dari hadis tersebut hendaklah kita merasa cukup bergembira bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah cukupkan untuk kita. Tidak usah ditambah-tambah, tidak usah membuat hari-hari raya yang lain karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengganti hari raya semuanya dengan yang menurut Allah lebih baik pilihan Allah untuk kita yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Sudah. Kita bergembira pada dua hari raya tersebut dengan mengungkapkan syukur kepada Allah. Kita lakukan amalan-amalan yang memang disyariatkan di situ dengan sebaik-baiknya. Itu sudah merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk kebaikan kita. Jadi tidak usah menciptakan hari-hari raya yang lain, haul-haul yang lain, tidak usah. Ya. Kita cukup dengan apa yang cukup dengannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salat Id. Salat Idul Adha atau Idul Fitri sunnah yang dituntunkan oleh Rasul kita yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikerjakan di musalla Musola artinya tanah lapang untuk melakukan sholat. Jadi bukan di masjid. Ya. Kecuali kalau butuh hujan misalkan atau hal-hal yang lain. Misalkan nggak punya musola, semuanya nggak ada tanah yang kosong, penuh. Ini namanya keadaan yang mengharuskan. Itu boleh di masjid. Kita mengakui sholat di masjid sah. Apalagi kalau ada udur hujan. Sekalipun hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah sekali salat id di masjid itu hadis yang lemah. Ya. Itu hadis yang lemah. Jadi salat id Rasulullah SAW pernah melakukan sholat id sekali di masjid dalam satu riwayat dengan sebab hujan itu adalah riwayat yang lemah. Tetapi kalau memang kondisi seperti itu, sholat id di masjid boleh sah. Tapi yang sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat id dikerjakan di musola tanah lapang. Ya. Jadi musola itu bukan langgar langgar apa surau masjid kecil masjid masjidan bukan ya. musola itu tanah tanah lapang berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhruju yawmal fitri wal adha ila musalla adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju musalla. Fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salatu. Pertama kali yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat di. Jadi tidak ada tahiyatun musalla. Jadi datang ke sana, ya takbir, takbir. Jadi pertama kali amalan setelah takbir adalah apa? Sholat. Tidak usah di bilal-bilal. Nah, ada bilal Jadi bilal bin Rabah Alam karena muasir akhirnya namanya jadi korban. Ya, jadi langsung salat. Begitu imam datang, sawu subahu, udah salat Aid. Ya. Nah. Kemudian hal ini diperkuat Rasulullah jelasin ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Nasai. Hadis tidak sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri begitu perbuatan Nabi untuk salat Aid di musalla. Tadi sudah saya jelaskan bahwa riwayat yang Nabi salat sekali di masjid itu baik. Sekalipun kita mengakui, andekan dikerjakan di masjid, sah. Ini untuk menghilangkan kesalahpahaman sebagian orang bahwa kita menghukumi salat id yang di masjid tidak sah, bukan sah. Tapi yang sunnah sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW di musalla. Riwayat Nabi salat sekali di masjid lemah riwayat. Hari ini dikuatkan dengan hadis bahwasanya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah SAW menyatakan, "Salatun fi masjid hada Afdal min alfi salatin fima siwahu illa al-masjid al-haram." Rasul kita yang mulia menyatakan. Jadi pentingnya sunnah. Sunnah dari Rasulullah SAW yang perlu betul-betul kita pahami. Bukan kita ukur dengan pikiran kita. Rasulullah SAW mengatakan, Salat di masjid kui, yaitu Masjid Nabawi, masjid yang di Madinah masjid Rasulullah SAW. Kata beliau, salat di masjidku ini lebih afdal daripada seribu kali sholat di masjid yang lainnya kecuali masjidul haram ini jelas sekali hadis Rasulullah menegaskan dalam hadis yang sahih di dalam kitab As-Sahih Bukhari Muslim satu salat di masjid Rasulullah SAW jauh lebih afdol seribu kali salat di masjid selainnya kecuali Masjidil Haram karena kalau di Masjidil Haram itu seratus ribu kali lipat. Fadilah. Jadi ada fadilah itu berkaitan dengan tempat seperti ini. Ya. Bersama fadilah yang seperti itu agungnya, masjid beliau-beliau tinggalkan. Menuju kemana? Ke musola. Jadi andaikan sholat id itu di masjid itulah yang afdol, itulah yang sunnah. Tentu Rasulullah akan mengerjakan di masjidnya. Orang satu kali sholat saja, seribu kali sholat di masjid yang lain. Bersama itu ya keruju ila musalla. Beliau keluar menuju musalla. Menunjukkan itulah yang sunnah. Di sini nggak bisa kita takar dengan pikiran kita. Namanya tempat di muka bumi ini yang paling afdal ya masjid daripada musalla. Soalnya karena kebun singkong. Apa fadilahnya man hadisnya kebun singkong misalkan begitu. Ini kan pikiran kita. Pada kenyataannya Rasulullah SAW yang masjidnya saja, sholat sekali saja, seribu kali lipat afdalnya daripada sholat di tempat yang lain, ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Andaikan tidak, tidak lebih afdal di musallat, tentu Rasulullah akan kerjakan di mana? Di masjid. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, begitu cara kita menerima sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita apa ukur atau kita bantah dengan pikiran-pikiran kita. Kadang menurut kita ini baik, tapi belum tentu menurut yang lain tadi. Sholat jenazah. Sholat jenazah kalau ya di masjid. Apakah itu masjid? Akad nikah masjid. Latihan tari menari masjid. Karena untuk MTC misalnya. Jadi salat jenazah banyak di musola. Salat jenazah itu di musola. Kan itu Rasulullah SAW di sana ada kuburan bakti. Kalau sekarang ke dalam sejarah itu. Gitu. Nah di dekat kuburan bakti itu ada tanah lapang. Itulah musola yang biasa digunakan oleh Rasul dan para sahabatnya mensolati jenazah sebelum dibawa ke kuburan. Jadi nggak ada yang di masjid. Sekalipun di masjid kubo boleh. Tapi kalau kita meyakini mesti di masjid lebih afdol, ini keyakinan yang menyelisihi sunnah. Jadi itu loh cara memisahkannya. Sah sah kalau nggak ada dorongan apapun. Tapi kalau dorongan kita di masjid itu karena lebih afdol, ini sudah bermasalah. Maklum ya, Seperti tadi sholat id, Salat itu dilakukan di masjid, silahkan. Kalau memang tidak ada musola atau mungkin karena hujan, sah, silahkan tidak ada masalah. Tapi ini ada musola yang luas, yang jelas bisa dipakai. Kemudian ditinggalkan sunnah Nabi tadi. Lalu meyakini ada sunnah yang lebih aktual. Ini yang dipermasalahkan. Kalau kita ditanya, mana bukti kita? Cinta kita kepada Rasulullah? Karena cinta itu mewujudkan apa? Iktibar. Mana bukti kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kadang-kadang kaum muslimin itu masih mempertahankan apa pikirannya sendiri dengan itu tadi hitung-hitungan. Namanya masjid lebih afdal daripada musola. Nah ini nah. Kemudian ada satu kisah dalam hadis ada seorang sahabat itu bernadar bernazar mau menyembelih binatang korban, menyembelih binatang di daerah yang namanya Wala. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah di daerah itu ada patung yang diibadahi? Para sahabat menjawab, tidak. Nanti tempat patung masjid atau mungkin sudah itu dibahas. Nabi bertanya dulu sebelum sahabat ini menunaikan nazar, Apakah di Buana itu ada patung yang diibadai? Qalu tidak ada. Apakah di situ dikerjakan is min ayatil jahiliyah? Apa di situ diperingati, dirayakan hari raya hari raya jahiliyah? Qalu Para menjawab, para sahabat menjawab tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, "Aufi nazar." Laksanakan nazarmu di tempat tersebut. Boleh. Sebagian ulama berhujah dengan eh, hadis ini tadi bahwasanya sholat sama dengan nazar karena sama-sama ibadahnya. Tidak boleh dikerjakan di tempat sebagaimana yang diusahakan oleh Rasulullah SAW bahwa di situ ada patung yang diibadahi dan tempat itu dirayakan id-id jahiliyah. Kan saya wasiatkan untuk diri saya sendirian dan juga kaum muslimin secara umum antum sekalian untuk pelaksanaan sholat id hendaklah dipilih tempat sholat yang bagus bukan tempat yang juga untuk peribadahan kepada selain Allah. Dulu pernah ada kejadian bertanya menghabarkan ke anak sebagian ikhwah itu untuk sholat id nyewa tempat parkir mobil begitu karena pas libur punya orang Bali di situ ada berhala orang Bali bahasa Enggak boleh. Karena itu untuk ibadah mereka. Terus hari ini giliran kita beribadah. Besok giliran siapa lagi? Nah, tolong itu dijaga. Diupayakan. Dan itu dalam kaum mengusahakan, mengupayakan ada musalla yang memang bersih dari perilaku-perilaku yang disebutkan dalam hadis tersebut. Tidak ada patung yang diibadah di situ. Tidak ada bentuk-bentuk ijazah tidak dicampur dengan kemaksiatan-kemaksiatan supaya salat itu salat ibadah yang sangat agung. Ya. Sebagaimana juga Rasulullah SAW melarang kita ini melakukan sholat di jalan manusia. Ya, jadi tidak usah buntu jalan raya. Cari tempat yang lain sholat. Ya, sehingga menghalangi manusia dari jalannya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau belum mampu, disikirkan dan diusahakan. Jadi kaum muslimin harus memikirkan kalau memang sekarang belum bisa. Bagaimana kedepannya memiliki tempat sholat yang memang bisa dilakukan secara apa? maksimal dalam mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian maaf surah ikhwan rahimani wa rahimakumullah tentang ini itu ada satu fikih yang mungkin bisa jadi terjadi pada Idul Adha kita ini. Bagaimana kalau I itu bertemu dengan hari Jumat? Kalau saya lihat kalender Idul Adha ini, kalau kalender ini, ini kayaknya jatuh pada hari Jumat. Nah, kalau saya uh, melihat di Saudi itu perkiraan juga jatuh hari Jumat karena perkiraan wukuf itu hari Kamis perkiraan wukuf tapi belum belum secara resmi begitu nanti kalau sudah masuk Zulhijjah baru jelas nah ini berpikir kita ya bagaimana kalau dua id bertemu baik Idul Fitri atau Idul Adha bertemu dengan hari Jumat. Di sana ada beberapa pendapat ulama. Ya, ini langsung berkaitan dengan Jumat dan Tuhur. Pertama yang perlu kita pahami, apabila Id bertemu dengan Jumat, maka sholat menegakkan Jumat hukumnya sunnah. Ya. Saya ulangi. Kalau I bertemu dengan Jumat, maka menegakkan sholat Jumat, hukumnya tidak lagi wajib, tapi sunnah. Ya. Bagi orang yang sudah sholat I, ataupun seluruh kaum muslimin. Karena kalau imam nggak menegakkan Jumat, terus siapa? Mau Jumatan sama siapa? misalkan imamnya sudah sholat. Saya ulangi ya. Jadi kalau id bertemu dengan hari Jumat, kemudian sudah dilakukan sholat id, menegakkan Jumat, hukumnya jadi apa? Sunnah, tidak wajib. Asalnya Jumat ditegakkan ke hukumnya wajib, tapi diberi rusak, diringankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu secara mutlak sunnah. Ya. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Karena ada pendapat yang lain, tetap wajib ditegakkan Jumat bagi imam dan orang-orang yang ada dalam kota dan sunnah bagi orang-orang yang ada di pedesaan karena jauh dari masjid begitu maksudnya. Ada pendapat yang mengatakan tidak wajib Jumat yaitu sholat id 12 nanti sampai asar. Jadi nggak wajib Jumat, nggak wajib pula apa? Duhur. Yang kita bicarakan Jumat dulu. Jadi kalau Jumat bertemu id, sholat Jumatnya jadi hukum sunnah. Maksudnya sunnah ini menegakkannya loh. Tapi kalau ditegakkan sholat Jumat, nggak sholat duhur lagi. Paham maksudnya? Menegakkan jamaah Jumatnya itu sunnah gitu loh makom ya? Bukan hukum sholat Jumat itu jadi hukum sunnah. Berarti perlu sholat fardunya. Bisa dibedakan maksudnya. Ya, nah. Jadi saya ulangi. Kita pakai pendapat yang rajih aja ya. Nanti malah bingung. Ya. Jadi kalau id bertemu dengan Jumat, menegakkan Jumat hukumnya sunnah, tapi tetap wajib sholat duhur. Umum kecuali kecuali kalau sholat id itu dimajukan atau waktu id dimajukan sampai siang kira-kira jam 11 setengah 12 lalu dikerjakan sholat jumat bentuknya sholat jumat idnya dilebur sekaligus dalam jumat tadi maka tidak wajib lagi duhur tidak wajib lagi jumat adanya sholat asar karena sholat jumat sudah dikerjakan ini sebagaimana perbuatan Abdullah ibn Zubair radhiyallahu an dalam satu fikih yang rajih insyaallah taala. Karena ada pendapat yang mengatakan kalau sholat id bertemu dengan Jumat, ditegakkan sholat id, bagi yang sudah sholat id, nggak ada sholat Jumat, nggak ada sholat duhur. Adanya salat asar. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani rahmatullah yang sebelumnya Imam Sautani rahmatullah yang dikuatkan oleh Syekh dan sebagian talamit beliau. Berdasarkan perbuatan Abdullah bin Zubair, ketika Id bertemu dengan Jumat, beliau lakukan sholat Id, kemudian beliau tidak keluar kecuali asar. Tidak keluar lagi kecuali asar. pada beliau ini imam. Tapi kata Imam Al-Quran rahmatullah dalam subuh Salam, ini mengandung kemungkinan. Tidak keluarnya Ibnu Zubair untuk Jumat atau sholat subuh itu kemungkinan beliau sholat di rumah duhurnya karena Jumat sudah tidak wajib. Kalau terjadi ihtimal, gugurlah pendalilan tersebut. Jadi pendapat yang roji, pendapat yang kuat, pendapat jumhurul ulama, kalau Jumat bertemu dengan Id, bagi yang sudah sholat Id atau manusia secara umum, sholat Jumat ditegakkan hukumnya sunnah. Boleh ditegakkan, boleh tidak. Kalau sudah ditegakkan Jumat, nggak perlu sholat duhur. Tapi kalau Jumat nggak ditegakkan, sholat duhur sendiri-sendiri. Jangan kumpul di masjid terus sholat duhur. Kumpul di masjid kalau hari Jumat berarti sholat Jumat. kan itu para sahabat ketika datang ke masjid, Ibnu Zubair nggak datang ke masjid, mereka apa? Mengatakan, kami sholat sendiri-sendiri. Karena sholat Jumat itu harus ditegakkan secara berjamaah, ijma, nggak ada jelas. Berarti kalau sendiri-sendiri sholat apa mereka? Duho. Maklum ya, paham ya? Yang saya nampak yang nggak keguguran. itu cari enaknya misalkan. Tapi kalau betul-betul karena mengikuti dalil, ya saya nggak bisa memaksa. Seperti Syah menguatkan, tidak ada lagi subuh. Tidak ada Jumat, tidak ada subuh. Adanya salat asal. Karena kalau Jumat ini asalnya hari Jumat. Asal hari Jumat, salatnya salat Jumat. Kalau gugur Jumat, ya sudah. Nggak boleh diganti-ganti. Mau diganti dengan apa? Kalau mengganti harus pakai dalil. Nah, tetapi asal salat adalah tubuh. Baru kemudian muncul syariat Jumat dan sudah terjadi ijma. Kalau musafir tidak wajib sholat Jumat. Wajib nggak dia sholat zuhur? Wajib. Musafir wajib sholat zuhur. Ijma. Nggak ada ikhtilaf. Ya. Nah, perempuan nggak wajib Jumat. Wajib nggak mereka zuhur? Wajib. Ijma. Dari ini, dari ijma ini berarti kalau duhur apa Jumat gugur ada duhur karena kalau mengikuti setiap Jumat duhur gak ada duhur, berarti musafir gak Jumat juga tidak duhur. Dan ini menyelisihi ijma. Karena itu yang benar pendapat jumhurul ulama. Jumatnya tidak wajib. Mau ditegakkan oleh imam, silakan. Kalau tidak juga, tidak mengapa. Tapi tetap wajib sholat duhur. Baik yang sudah sholat id atau apalagi yang belum sholat ya? Kan saya sudah sholat id. Kamu yang belum sholat id, duhuran. Semuanya wajib sholat duhur. Ya, karena kalau pendapat yang dikuatkan oleh Salbani, bagi yang sudah sholat id, gugur Jumat, gugur pula apa? Duhur. Tapi wallahu a'lam bishawab, yang benar pendapat jumhur ulama berdasarkan itu tadi, bahwasanya kalau gugur Jumat tetap ada kelaziman wajib zuhur bagi sebagaimana orang musafir, maka bagi yang sudah sholat id ataupun yang belum sholat id menegakkan Jumat bila bertemu dengan id itu tergantung imamnya. Hukumnya rukhsah. Boleh ditegakkan, boleh tidak. Nah ini nggak boleh sendiri loh ya. Misalkan di sini imamnya sekolah. Kata yang ada Jumatan lah tinggal aja. Kita Jumatan sendiri. Nggak boleh begitu. Nurut imam. Walat. Ya. ya. Jadi kalau imam yang nggak tegakkan Jumat, sudah. Berarti sholat duhur sendiri-sendiri ya salat duhur salat duhur ya itu kalau kita lakukan nah baik itu fikih bila Jumat bertemu dengan Id dan nanti saya punya makalah jadi kalau memang perlu dibaca silakan tentang hadis-hadisnya ini karena waktunya sempit jadi saya ambilkan pendapat yang rojis saja seperti itu kalau mau lebih luas tentu di kita kita para ulama tentang masalah itu demikian insyaallah nanti kita lanjutkan dalam salat wallahu a'lam bishawab